Di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sebuah nikmat atau dua dua perkara yang sangat besar sekali yang Allah berikan kepada kepada seorang hamba umat islam Namun di sana ada perkara yang sangat dikhawatirkan oleh para sahabat Rasulullah yang dikhawatirkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menimpa dirinya dan untuk menjelang hatinya. Ia adalah penyakit kemunafikan. Ia adalah nifak. Sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'in. Ia berkata, Abdullah bin, bin, bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah. Aku mendapatkan 30 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna nifaq ala anfusihim Aku mendapatkan 30 orang sahabat Rasulullah semuanya mengkhawatirkan kemunafikan menimpa diri mereka. Ma minhum min ahadin yaqul tidak ada seorang pun di antara mereka yang berkata bahwasanya iman mereka sama dengan imannya Jibril dan Mikail. bahwasanya iman mereka sama dengan keimanan Abu Bakar dan Umar. Itulah para sahabat Rasulullah. Padahal mereka orang yang sangat kuat keimanannya ya akhi. Mereka orang yang paling bening hatinya. Orang yang paling dalam ilmunya dan mereka orang yang paling mengetahui tentang maksud tujuan pensyariatan. Namun mereka orang-orang yang sangat khawatir apabila kemunafikan itu menimpa dirinya. Umat al-Islam. Oleh karena itulah Allah dan Rasulnya menjelaskan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perangai-perangai kemunafikan karena itu perkara yang bisa menjadikan seseorang terjerumus ke dalam kemunafikan yang lebih besar dari itu. Di antaranya sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tanda-tanda orang yang munafik. Kata Rasulullah, ayatul munafik thalas. Tanda orang yang munafik itu tiga kata Rasulullah. Yang pertama, idza haddatsa kadzab. Apabila dia berbicara, dia dusta. Wa idza tumina khan. Apabila dia diberikan amanah, dia pun berkhianat. Wa idza wa'ada akhlaf. Dan apabila ia berjanji, dia tidak menepati janjinya. Tiga perkara ketika Rasulullah menyebutkan bahwasannya tanda orang munafik itu tiga ya akhi. Apa maknanya? Apakah perangai-perangai atau tanda orang munafik itu hanya tiga? Tidak, kata para ulama. Akan tetapi Rasulullah menyebutkan tiga perkara ini sebagai perwakilan dari yang lainnya. Sebagaimana dikatakan Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan tiga perkara ini adalah simbol untuk yang lainnya. Karena agama kita terdiri daripada perbuatan, Demikian pula perkataan dan niat. Adapun niat, maka itu terwakili dengan apa? Yaitu tidak menepati janji. Adapun perbuatan, maka itu diwakili dengan apa? Yaitu mengkhianati amanah. Adapun perkataan, maka ini terwakili dengan apa ya akhi? Yaitu dengan berdusta dalam pembicaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tanda orang munafik ini tiga. Apabila berbicara, ia berdusta. Dusta. Sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh para sahabat Rasulullah. Kenapa tidak? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa para sahabat sangat mengkhawatirkan dusta? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancam orang yang berdusta, innal kadhib yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa illa wa inna wa inna rajul la yuktaba la yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba kata Rasulullah sesungguhnya dusta itu menyeret kepada kefajiran dan sesungguhnya fujur itu menyeret kepada api neraka dan senantiasa seorang berdusta sampai ditulis oleh Allah dia sebagai pendusta. Na'udzubillah. Umat al-Islam. Ketika seseorang membiasakan dirinya untuk berdusta dalam perkara yang tidak ada kemaslahatannya, maka berarti kemunafikan itu telah ada pada dirinya. Tanda-tanda orang munafik itu telah ada pada dirinya ya akhul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Berapa banyak orang yang dusta itu terasa manis di lisannya. Ketika ia berani berdusta sekali, dia akan berani berdusta untuk kedua kalinya, dan yang ketiga kalinya dan seterusnya ya umat al-Islam. Maka dari itu ya akhi, disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud bahwasanya Rasulullah diperlihatkan tentang adab kubur. Di antaranya kata Rasulullah, Aku melihat seorang laki-laki yang mulutnya disobek sampai ke tengkuknya. Demikian dilakukan kepadanya sampai hari kiamat. Kemudian aku bertanya siapa dia? Dia adalah orang yang keluar dari rumahnya. Lalu ia berdusta. Lalu dustanya menyebar ke ufuk timur dan barat. Sebuah ancaman yang berat bagi mereka-mereka yang mau berdusta. Apalagi ya akhi, berdusta atas nama Rasulullah karena ia adalah dusta yang sangat besar, yang bisa merusak agama. Makanya Rasulullah mengancam beliau bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja kata Rasulullah, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Hendaklah takut orang-orang yang membawakan hadis-hadis palsu itu untuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia adalah perangai kemunafikan ya akal Islam. Kemudian Rasulullah menyebutkan tanda orang munafik yang kedua, wa idza tumina khana, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Tahukah Anda amanah? Amanah adalah sesuatu yang dibebankan kepada seseorang untuk memikulnya. Allah telah, mem, telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Semuanya menolak. Mereka tahu bahwa itu sangat berat. Allah berfirman, Inna aradna al-amanata ala samawati wal arda wal jibal. فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung-gunung mereka enggan untuk menerimanya. Lalu dibawa oleh manusia, sungguh manusia itu sangat zalim dan bodoh. Umat al-Islam, setiap manusia pasti diberikan oleh Allah amanah. Setiap seorang mukmin pasti diberikan oleh Allah amanah. Dia sebagai seorang suami mempunyai amanah dalam rumah tangganya. Dia sebagai seorang istri mempunyai amanah untuk untuk menjaga rumah tangga suaminya. Dia sebagai seorang apa? Ketua masjid atau ketua sebuah perkara ataupun dia sebagai pekerja, dia amanah ya akal Islam yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita melecehkan masalah ini. Banyak di antara kita ya akal Islam ketika diberikan amanah, dia tidak amanah. Dia khianah. Dia menganggap kecil permasalahan seperti itu. Apa dia tidak takut kalau kemunafikan akan merasuki hatinya itu? Padahal para sahabat Rasulullah dahulu sangat takut sekali apabila kemunafikan masuk ke dalam hatinya ya akhal Islam ma'azani Allah wa iyakum. Seorang ustadz amanah untuk menyampaikan ilmunya dengan penuh amanah. Seorang murid pun amanah untuk senantiasa mempelajari pelajarannya. Setiap manusia diberikan amanah ya akal Islam. Tatkala kemunafikan telah masuk ke dalam hati, seseorang akan menganggap remeh amanah-amanah tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang kedua, yang ketiga kata Rasulullah, wa idza wa'ada akhlaf. Apabila ia bersumpah, apa ia berjanji ia tidak menepati. Banyak di antara kita yang berkata kepada temannya, saya akan datang insya Allah besok. Namun ternyata ia tidak datang. Padahal insya Allah kata para ulama termasuk janji. Dia berkata kepada temannya, besok saya akan datang insya Allah. Tapi dia tidak datang. Dia telah menepati, tidak menepati janjinya ya akhi. Banyak di antara kita yang menganggap remeh masalah ini. Padahal ini termasuk perangai-perangai kemunafikan menganggap remeh masalah janji, kemudian dia tidak menepatinya. Innalillah. Maka ya akhwal Islam azani Allah. Kalau para sahabat begitu sangat khawatir kemunafikan masuk ke dalam hatinya, maka kita pun sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yang takut akan azab neraka, hendaklah kita berusaha untuk menjauhi perangai-perangai kemunafikan ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al Islam. Sesungguhnya kemunafikan apabila telah merasuki hati seorang hamba akan menjadikan ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kemunafikan ketika telah berakar di hati seorang hamba akan menyeret ia kepada kemunafikan yang lebih besar dari itu. Cobalah kita lihat Bagaimana nasib orang-orang yang munafik itu ya akhi? Mereka diseret oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada perkara-perkara yang lebih besar dari itu. Ketika ada seorang yang dia itu diada, diada dalam hatinya kemunafikan. Ketika dalam sebuah peperangan. Dia bercanda. Dia memperolok orang-orang yang menghafal Al-Quran. Niatnya hanya ingin bercanda. Dia menganggap remeh perbuatan itu. Dia berkata, aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih pengecut dari para penghafal Quran dan lebih doyan makan dari mereka. Dia bercanda, dia menganggap itu remeh. Namun apa yang terjadi? Allah turunkan ayatnya Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan hai Muhammad, Apakah kepada Allah, kepada Rasulnya dan ayat-ayatnya kalian memperolok? La ta'tadiru Qad kafartum ba'da imanikum Jangan kalian minta udur Kalian telah kafir setelah keimanan kalian Kata Allah subhanahu wa ta'ala Itulah ya akhal Islam Tatkala kita menganggap remeh Perangai-perangai kemunafikan Tak pada waktu itu juga ya akhi, kita akan diseret oleh syaitan untuk menganggap remeh hal-hal yang lebih besar dari itu. Maka takutlah dan waspadalah hati kita ya akhi daripada jatuh kepada perangai-perangai kemunafikan itu. Hendaknya setiap kita introspeksi diri, adakah perangai kemunafikan itu telah bertengger di hati kita? Ataukah kita telah selamat? Alhamdulillah apabila kita telah selamat, selamat di akal Islam. Namun di sana ada beberapa perkara atau amalan yang bisa membebaskan kita dari kemunafikan itu. Apa itu ya akal Islam? Yang pertama adalah berusaha untuk mengikuti takbiratul ihramnya imam. Kata Rasulullah, siapa yang mengikuti takbiratul ihramnya imam selama 40 hari berturut-turut, maka ia akan terbebas dari kemunafikan. Siapa kata Rasulullah yang menyaksikan solat berjamaah dan menyaksikan takbiratul ihramnya imam berturut-turut selama 40 hari. Ia akan terbebas dari kemunafikan subhanallah. Kenapa? Kenapa itu dijadikan sebagai pembebas dari kemunafikan? Karena orang yang senantiasa ingin sholat berjamaah menunjukkan keinginan dia mendapatkan pahala. Berbeda dengan orang-orang munafik. Orang munafik sholatnya hanya ingin dilihat orang. Orang munafik sholatnya hanya ria. Tidak ingin mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika seorang hamba berusaha, berusaha terus bagaimana mendapatkan sholat sholat berjamaah di masjid, itu menunjukkan keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Allah mempersaksikan bahwasanya orang yang senantiasa memakmurkan masjid, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as wa ata zakah wa lam yakhsha illallah." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dia menegakkan sholat, membayar zakat, dan dia tidak takut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala.